Kita kembali melanjutkan kajian kitab Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah yang disusun dari dua ucapan ulama besar ahli sunnah yang kedua-duanya dari negeri Rai sehingga nisbahnya Ar-Razi yang pertama Ibn Abi Hatim Ar-Razi Yang kedua Abu Zur'ah Ar-Razi Sehingga dikenal dengan aqidah Ar-Razian aqidah dua imam Yang dua-duanya Ar-Razi Sampai pada pembahasan tentang mizan Wal mizanul ladhi Lahu kifatani Yuzanu fihi a'malul ibad hasanuha wa sayyi'uha haqqun bahwa mizan timbangan yaumul qiyamah yang ditimbang dengannya amalan-amalan saleh yang padanya ada dua kifah dua tangan timbangan yang ditimbang dengannya amalan-amalan para hamba yang jelek dan yang baiknya adalah hak adalah hak kebenaran yang harus diimani. Merupakan aqidah kaum muslimin. Maka disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Ucapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wal waznu yawma idinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون kata Allah dan timbangan pada hari itu adalah hak maka siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan salah dan siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya maka mereka lah orang-orang yang khosiru anfusahum orang-orang yang merugi yang merugikan diri-diri mereka sendiri karena apa yang mereka ingkari dari ayat-ayat kami kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Juga di dalam surat yang lain Allah sebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang timbangan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tanpa timbangan pun bisa menghitung amalan para hamba. Allah katakan kafa bina hasibin cukup bagiku sebagai penghitung yakni menghitung amalan para hamba. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha adil berkehendak untuk menunjukkan keadilannya. Bahwa kalian lihat sendiri Amalan baik kalian sekian dan amalan jelek kalian sekian. Dan kalian lihat sendiri, akan aku timbang amalan kalian. Maka diantara yang dibahas oleh para ulama tentang mizan adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wal waznu yauma idin haq. Wazn timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Semoga kita termasuk di dalamnya. Yaitu orang-orang yang berat timbangan amalan kebaikannya. Khususnya yang paling beratnya adalah akidah tauhid. Yang sudah pernah kita sampaikan pada kajian terakhir yang lalu. Tentang hadis bitaqah yang seseorang hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Kemudian dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Banyaknya. Luasnya. Catatan dosa tersebut. Kemudian dikatakan padanya hal angkar tamin kasyai'a. Apakah engkau mengingkari sedikit saja dari catatan ini? Hamba tadi berkata, sungguh ya Rabb. Aku tidak mengingkari sedikit pun dari semua itu. Itu adalah dosa-dosaku. Kemudian ditanya, halaka min hasanah. Apakah engkau punya hasanah? Fayuhabur rajul. Maka orang ini merasa putus asa. Kemudian berkatalah, ya Rob, aku enggak punya kebaikan apapun. Maka Allah katakan, balaka hasanah. Wa innaka la tudlam. Bahkan engkau punya kebaikan. Dan engkau tidak akan dizalimi. Engkau akan diperlakukan secara adil. Maka dikeluarkan catatan kebaikannya ternyata hanya bentuk bitokoh. Untuk penunjukan kecilnya disebut bitokoh, kartu. Catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah. Artinya orang ini tidak melakukan kesyirikan. Masih memiliki tauhid. Ikhwanifidina azakumullah. Orang itu dalam keadaan merasa putus asa bertanya mahadihil bitokoh. Mahadihis sijillat apa bandingnya catatan kecil ini dengan sekian lembar, 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Ma'ahadil bitaqah, ma'ahadihi sejilat Dijawab, innaka la tudlam. Engkau tidak akan didolimi. Maka ditimbanglah. Letakkan 99 lembar timbang uh, catatan dosa fi kifatin dan diletakkan catatan kecil la ilaha illallah fi kifah ini mana kifatan. Timbangan yang memiliki kifatan. Kita tidak tahu seperti apa timbangannya. Yang pasti disebutkan dalam hadis ada kifah, ada kifah, ada dua kifah. Yang satu diletakkan 99 lembar dosa. Dan yang satu diletakkan satu catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah. Ditimbang. inna la Engkau tidak akan didolimi. Ternyata ketika ditimbang, tashat as-sijillat wa taqulatil bitaqah. Catatan-catatan dosa tadi ringan. Sedangkan la ilaha illallah taqulat, berat timbangannya. Maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam jannah. Ikhwani fi din wa minal ma'lumi kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa minal ma'lum sudah diketahui bersama bahwa setiap muslim punya catatan tersebut, catatan la ilaha illallah. Tetapi beratnya belum tentu sama. Ada yang yakin, ada yang kurang yakin. Ada yang sangat yakin, ada yang ragu-ragu. Maka beratnya akan berbeda-beda. Wallahu ta'ala ta'alam bersawab. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala. Juga dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a." Kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil nanti yaumul qiyamah. Maka tidak ada seorang pun yang didolimi. Tidak ada satu jiwa pun yang didolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, walaupun sebiji darah, yakni partikel terkecil sebiji atom sekalipun, ataina biha. Kami akan datangkan. Kami akan timbang. Wa kafa bina hasibin dan cukup bagi kami sebagai penghitung kata Allah. Cukup kami yang menghitungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga dalil berikutnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 3 ayat 47 bahwa Allah menyatakan kami akan letakkan timbangan-timbangan. Dan Allah sebutkan dengan kalimat fala tudlamu nafsun syai'a. Enggak ada satu jiwa pun yang didolimi. Berarti timbangan itu bukti keadilan Allah. Bahwa Allah akan memperlakukan manusia dengan adil, seadil-adilnya. Ayat lainnya dalam surat Luqman ayat 16. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Ya Bunaya, Ini menceritakan tentang Luqman yang mengatakan pada anaknya. Ya Bunaya innaha intakum itqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir wahai anakku kata Luqman al-Hakim kepada anaknya walaupun dosa tersebut sebiji darah sebiji khardal dan adanya di dalam batu sekalipun atau di dalam langit sana atau di atas langit sana atau di dalam bumi ya biha Allah akan datangkan Allah akan hitung innallaha latifun khabir ini juga keadilan Allah Subhanahu wa taala perbuatan baik sebiji darah pun perbuatan jelek sebiji darah pun akan didatangkan dan kita akan melihat ada di mana letaknya di timbangan kebaikan atau di timbangan kejelekan fi kiffah yang berisi kebaikan-kebaikan atau fi yang berisi kejelekan-kejelekan. Dan kemudian Allah akan timbang dengan seadil-adilnya. Di dalam surat An-Nisa Allah juga berfirman innallaha la yadhlimu mitqala darrah, Sesungguhnya Allah tidak akan membolimi siapapun sebiji darah pun. Wa intaku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu catatan kebaikan, Allah akan lipatkan wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima dan Allah akan berikan baginya pahala dari sisinya yang berlipat. Adil dan rahmat. Adil dan rahmat. Keadilannya karena Allah akan membuktikan pada kalian timbangan amalan kalian sendiri. Dan kalian melihatnya. Sedangkan rahmatnya, kalau yang baik Allah lipatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dosa tidak dilipatkan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman. Berarti hadis Qudsi. Ya ibadi, inni harantu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku wa ja'altuhu bainakum muharrama dan kami jadikan di tengah-tengah kalian pun haram. Adzul zulumat yaumil qiyamah. Yang namanya kezaliman akan menjadi kegelapan nanti yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala Maha suci, Maha adil bersih dari sifat kezaliman. Maka Allah menyatakan haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku kata Allah. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Maka sekian banyak ayat Allah menyatakan wama ana bidzallamin lil abid. Sungguh aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku. Wama zalamahumullah walakinnahum kanu yadlimun. Tetapi mereka yang mendolimi. Allah tidak mendolimi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah walakin kanu anfusahum yadlimun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Allah yang menciptakan dunia dan akhirat. Allah yang memiliki surga dan neraka. Hum khalquhu. Mereka juga para hamba itu makhluk-makhluk Allah. Milik Allah. Wahum abiduh. Mereka budak-budak dan hamba-hamba Allah. Tetapi Allah tidak mendolimi mereka. Beberapa ulama menyatakan sungguh demi Allah. Kalaupun Allah berkehendak untuk menyiksa mereka seluruhnya, Allah tidak zalim. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mereka wa yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah melakukan pada miliknya sekehendaknya. Kalau kita berbuat kedoliman pada orang lain, itu bukan hakmu itu milik orang, bukan milik kamu, maka kamu berbuat zalim. Bahkan kalau kamu menyakiti dirimu sendiri, itu juga zalim karena badanmu bukan milikmu, milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah melarang kamu untuk merusak dirimu. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Tetapi Allah melakukan pada apapun dari makhluk-makhluk ini, maka seluruh makhluk milik Allah, maka Allah bebas berbuat pada makhluknya apapun yang dikehendakinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dikisahkan ketika Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Syifa'ul Alil kitab khusus masalah qada dan qadar, masalah takdir. Seorang ulama ahli sunnah didatangi oleh tokoh Qadariyah yang mengingkari takdir. Maha suci Allah yang maha adil dan maha suci dari kezaliman. Kalimat yang betul, kalimat yang hak yang diucapkan oleh Qadariyah tadi, maha suci Allah, maha adil yang maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Tetapi ahli sunnah tadi tahu kemana arahnya kalimat ini. Maka dia pun mengatakan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang maha melakukan apapun yang dikehendakinya pada kerajaannya, pada miliknya. Yang diambil ayat tentang fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Kemudian mulai dia berbicara. Bukankah kalau Allah menakdirkan seseorang kafir kemudian disiksa dalam neraka berarti itu tidak adil? Lihat arahnya ternyata ke sana maha adil. Tidak mungkin menentukan si kafir kemudian disiksa. Maka ulama yang tadi yang sudah menebak arahnya pasti ke sana berkata dengan kalimat maha suci Allah yang maha melakukan apapun pada miliknya. Yang bebas melakukan apapun pada miliknya. Aku tanya pada kamu, apakah Allah berbuat pada miliknya atau pada milikmu? Diam dia. Kalau dia jawab, ya pada miliknya akan terkena ayat yang tadi. Allah maha melakukan apapun pada miliknya. Tidak ada yang berhak melarang. Hah? Ditanya ulang. Allah melakukan pada siapa? Pada miliknya atau pada milikmu? Ya pada miliknya. Kalau pada miliknya, aku katakan sekali lagi wallahu fa'alun lima yurid Allah maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya Ikhwan ibn a'azamullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan aku akan timbang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan aku akan hitung. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan aku akan datangkan semua amal baikmu walaupun sebiji darah. Dan aku akan lihat pula, akan hitung kejelekanmu walaupun sebiji khardal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa Allah benar-benar adil. Qala dikatakan fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah Siapa yang beramal sebiji darah pun dari kebaikan, dia pasti akan melihatnya nanti dalam hisab. Akan melihatnya dalam timbangan akan melihatnya nanti ketika mereka sudah dihadapkan di hadapan Allah untuk dihitung amalan-amalannya. Demikian pula sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian pula siapa yang beramal sebiji darah kejelekan pasti akan melihatnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ulama menyatakan sungguh demi Allah cukup dengan berita ini aku malu berbuat dosa. Cukup dengan berita ini aku malu untuk berbuat dosa dimanapun walaupun dalam kesendirian. Karena nanti akan ditunjukkan oleh Allah ini dosamu. Belum bicara diampuni atau tidak sudah malu di hadapan Allah Ta'ala. Lihat ikhwan seorang mukmin Seorang yang beriman malu ketika dikatakan nanti yaumul qiyamah enggak ada dosa sedikit pun sebiji darah pun kecuali nanti akan melihatnya ini dosamu. Walaupun bisa jadi diampuni setelah itu, tapi dia sudah tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan di kesendiriannya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adlun وفرض العدل في هذه الدنيا على العباد Allah maha adil dan Allah wajibkan keadilan pada hamba-hambanya wa kam yanharifun nas an hadzal manhaj sungguh betapa banyaknya orang yang menyimpang dari garis ini dari jalan ini wa an hadhihi da'wa al-hadah 'ala al-'adl sungguh betapa banyaknya mereka-mereka yang menyimpang dari manhaj yang adil dari sikap yang adil, yang habah alal adil, yang selalu mendukung, menyuruh untuk keadilan. Ikhwani fi dinna azakumullah. Ba'athan nabiyyin bil adl. Wa anzala ma'humul kitab liyakumu bainan nas bil qist. ومع ذلك حتى المسلمين أو كثير منهم يتجاهلون هذا العدل Allah utus nabi-nabinya dengan keadilan. Allah turunkan kitab-kitabnya agar mereka menghukumi dengan keadilan. Tetapi bersama dengan itu, masih banyak kaum muslimin yang yatajahaluna ala hadal adl. Mereka bersikap bodoh atau berpura-pura bodoh tentang keadilan. Yaitu keadilan yang diajarkan dalam Quran. Keadilan yang diajarkan dalam sunnah keadilan dalam hukum-hukum Allah, keadilan dalam segala perkara hatta fima bainal muslimin wal kuffar, walaupun antara kaum muslimin dan orang kafir. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah maha adil dan memerintahkan keadilan pada hamba-hambanya. Dan dikatakan dalam sekian banyak ayat Allah turunkan Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu liyahkumu bil adil agar mereka menghukumi dengan keadilan. Nabi-nabi juga diutus dengan keadilan. Maka keadilan diajarkan dalam kitab was sunnah. Sikap adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya, sesuai dengan hukumnya, tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Seringkali sebagian kita kebablasan. Dalam membalas kebablasan tidak adil. Dalam bersikap kebablasan tidak adil. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah fi kullil umur dalam segala perkara bahkan terhadap diri sendiri. Kita makan kebanyakan, nggak adil. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dan tidak sesuai porsinya. Dan kamu sakit menyakiti dirimu sendiri apalagi kepada orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak pantas pada mereka, maka itu juga zalim. Hatta ma bainal muslimina wal kuffar hingga sampai pada hubungan antara seorang muslim dengan orang kafir. Disuruh untuk bersikap adil. Kalau memang mereka tidak mengganggu, mereka tidak menyerang, mereka tidak mengusir, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Bahkan diancam siapa yang membunuh seorang kafir yang demi atau kafir yang terikat perjanjian, kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, lam yarih al jannah, nggak akan mencium bau surga. Sikap adil. Tetapi bukankah kita harus perangi mereka untuk masuk Islam? La ikraha fid din. Kita perangi mereka agar mereka mau tunduk pada agama Islam atau tunduk pada kekuasaan kaum muslimin. Setelah mereka dalam keadaan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin yang artinya dimi atau dalam perjanjian damai dalam artian tidak saling mengganggu pada waktu kurun tertentu maka kita tidak boleh melanggarnya. Ini adil. Ini adalah adil. Wa minal adli termasuk keadilan adalah ucapan yang hak kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Itu juga adil. Ikhwani fiddina azakumullah muslimin rahimani wa Termasuk baina salihina wal fujjar. La buddha minal adil. Orang yang saleh dan orang yang fajir. Apakah boleh orang saleh ini mendolimi orang yang fajir? Orang yang jelek ahli maksiat? Tidak boleh. Sesuai porsinya nasihati dia, tegur dia, kalau nggak bisa jauhi dia, cukup. Siapa yang merintahkan kamu untuk menghukum mereka atau membunuh mereka? Mereka tidak halal darahnya. Ayat yang mana, hadis yang mana yang membolehkan kaum muslimin menyerang kaum muslimin karena mereka katanya berbuat dosa. Kemudian boleh diperangi, ditumpahkan darahnya. Ataupun ini juga kezaliman. Karena bukan porsinya. La yahilu damamri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Illa bi'ihdat salas. Imma sayyibu zani. Sudah pernah menikah berzina. Maka oleh pemerintah dihukum rajam. Yang kedua. Seorang yang membunuh dibunuh. An-nafsu bin nafsi. Ini kisos. Itu juga oleh penguasa yang ketiga at-tariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati yang meninggalkan agama murtad dan mereka-mereka yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. <clears throat> Maka dosa-dosa tidak menjadikan mereka halal darahnya. i'dilu bersikap adillah wa aqrabu taqwa karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lau zalamta kafiran bighairi haqq kalau engkau mendolimi orang kafir tanpa kebenaran. Engkau ambil barangnya, tidak dibayar harganya. Itu kedoliman. Atau engkau bunuh dia dalam keadaan dia demian. Tidak mengganggu, tidak memerangi. Niscaya akan dituntut yaumul qiyamah. Walaupun terhadap orang kafir. Ya min kahadal haq. Allah akan tuntut nanti hak tersebut yaumul qiyamah. Kenapa engkau merampas haknya orang kafir tersebut? Mengapa engkau merampas hak hidup dia? Mengapa engkau akan dituntut yaumul qiyamah? Bahkan antara hewan dengan hewan. Lawan nafahat syatun qurana syatan jamma sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya dengan sanatnya dalam kitab Al-Birri was-Silah wal Adab disebutkan di sana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la al huquqa ila ahliha al qiyamah hendaklah kalian tunaikan hak-hak manusia jangan dizalimi berikan hak-hak mereka agar kalian jangan nanti al qiyamah dituntut al qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qurana hingga nanti yaumul qiyamah akan dituntut kambing yang bertanduk yang menyerang kambing yang tidak bertanduk akan dituntut yaumul qiyamah, akan dikisos. Walaupun setelah selesai kisos antar binatang tadi, Allah katakan pada mereka kunu turaba, jadilah kalian tanah. Tegakkan keadilan, kisos setelah ditegakkan oleh Allah Ta'ala, Allah katakan kunu toraba. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Tetapi pembalasan ada. Setelah selesai pembalasan kisos, jadilah tanah. Maka orang-orang kafir berkata, Ya laitani kuntu toraba. Duhai kilanya kami pun jadi tanah saja. Seperti binatang-binatang tadi. Walaupun tidak surga tidak mengapa. Yang penting tidak neraka. Ini ikhwanifidina azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti sikap adil itu barakallahu fikum hingga binatang-binatang pun akan dituntut nanti yaumul qiyamah. Law natahat syatun qurana kalau menanduk kambing yang qurana yang memiliki kurun yang memiliki tanduk menyerang syatan jamma <clears throat> kambing yang tidak bertanduk. Yaktasullah minha yawmal qiyamah. Allah akan selesaikan kisahnya nanti yawmal qiyamah. Sampai tuntas keadilan. Sampai sempurna keadilan. وهو لا يظلم قتيلا ولا يظلم نقيرا ولا يظلم مثقال ذرة Allah subhanahu wa ta'ala nggak akan membalimi orang yang dibunuh tanpa sebab yang pantas untuk dibunuh. Akan dibalas oleh Allah yang melqiyamah. Demikian pula wala yadlim naqiran, enggak akan mendolimi sekecil apapun. Selekukan titik di dalam biji korma. Kalau kalian melihat biji korma mesti ada lekukan titik yang sangat kecil. Mesti ada nakir namanya. Wala yadlim mithqala darrah dan juga enggak akan didolimi sebiji darah pun Allah berfirman wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kami tidak mendolimi mereka tetapi kanu anfusahum yadlimun tapi mereka sendiri yang mendolimi diri diri mereka sendiri mengapa mereka tersiksa dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri karena mereka ingin masuk neraka kok bisa mereka ingin masuk neraka sudah diberitahu ini jalan neraka ini jalan surga mereka pilih jalan neraka siapa yang salah La yadlimullah ahada. Allah enggak pernah mendalimi siapapun. Wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak mendalimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendalimi diri-diri mereka sendiri. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Dan nanti ketika ditiupkan sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab. Tidak ada lagi hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan yauma idin pada hari itu wala dan tidak pula saling bertanya. Bagaimana ya si fulan? Bagaimana saudaraku? Bagaimana? nggak akan. Jangankan kerabat, bapak dan anaknya, anak dan bapaknya, anak dan ibunya, ibu dan anaknya, nggak ngurusi yang lainnya masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idin sya'nun yughni. Satu hari di mana orang lari dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari kakaknya, dari adiknya, dari siapapun Mengapa? Likul limri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Masing-masing memiliki urusan sendiri-sendiri. Bagaimana saya? Bagaimana saya? Bagaimana dengan riwayat yang katanya anak memberikan syafaat pada ibunya, orang tuanya, orang tua memberikan syafaat pada anaknya. Setelah selesai urusan masuk dalam jannah, baru mereka melihat, mana ibuku, kata anak tadi, anak yang soleh. Ya Allah, ibuku, aku tidak melihat ibuku. Ternyata ibunya misalnya dalam neraka. Allah selamatkan dengan syafaat anaknya yang soleh. Itu bisa terjadi. Tetapi ketika yomel hisab atau ketika saat perhitungan timbangan mereka masing-masing tidak ngurus orang lain barakallahu fikum. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun yang ringan timbangan amal baiknya, maka mereka akan rugi diri-diri mereka dalam jahanam mereka kekal di dalamnya. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ayat ini dulu sebelumnya, siapa yang berat timbangannya maka dia akan mendapatkan falah. Siapa yang ringan timbangan amal baiknya maka dia akan mendapatkan kerugian. Talfahu wujuhahumun nar akan menerpa wajah-wajah mereka api neraka. Wahum fiha kalihun Ikhwan ibn Azzaqullah kalimat Fa'idha nufiqa fi sur fala ansaba bainahum. Ini membantah mereka-mereka yang mengandalkan saudaranya. Bukankah saya turunan orang soleh? Bukankah saya turunan wali? Bukankah saya turunan Ali? Bukankah saya turunan Rasul? Ila akhir. Al-Sufiyah Kathir minhum yakul innahum abna'ur Rasul. Kaum Sufi Kebanyakan mereka berkata, kami turunan Rasul. Wa anahum yadkhuluna jannah Bahwa perturunan Rasul pasti masuk surga. Ikhwani fidina azakumullah. Wa Abu Talib juga keluarga Rasul. Am, pamannya Rasulullah SAW. Karena yunafih an Rasulullah Sallam wa ma'a dhalika adkhalahu Allahun nar. Bahkan membela Rasulullah. Yunafih an Rasulillah. Membela Rasulullah SAW. Menjaga, melindungi. Tetapi adhalahullahu Allahu nar. Allah masukkan dia dalam neraka. Zaujatu Nuh wa zaujatu Lut. Istrinya Nabi Nuh. Kata Allah, kanat minal ghabirin. Juga istrinya Lut. Qala Allah fi sya'nihima. Allah terangkan tentang keduanya. Daraballahu matalan lilladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah permisalkan dua atau Allah permisalkan orang-orang kafir adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين dua orang wanita yang kedua-duanya tahta abdaini min ibadina salihain padahal di bawah dua hamba kami yang saleh Nabi Nuh dan Nabi Lut fakhanatahuma ternyata kedua-duanya mengkhianati suami-suaminya falam yugniya anhuma minallahi syai'a maka tidak bisa mencukupi mereka di sisi Allah dan keberadaannya sebagai istri nabi tidak mencukupi mereka dari adab Allah waqilat khulan nar ma'ad maka dikatakan masuklah dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka fakhanatahuma khianat adalah berbuat kekufuran atau berbuat kejelekan tanpa sepengetahuan suaminya. Yang di belakang suaminya berbuat yang tidak diperintahkan. Bahkan berbuat sesuatu yang melanggar perintah suaminya. Itu khanatahuma. Sehingga suami-suaminya tidak disalahkan. Karena tidak tahu. Ini nama bermakna khianat. Fakhanatahuma. huma. Maka Allah katakan. Bahwa hari itu Hari nufikha sur, hari ditiupkan ya sangkakala, fala ansaba bainahum. Enggak ada hubungan nasab ini istri saya, ini suami saya, atau ini bapak saya, anak saya. Enggak ada. Fala ansab. Enggak ada kalimat saya turunan Quraisy, saya turunan Arab, saya turunan bukan Arab, atau saya turunan Ali, atau turunan Abu Bakar wa Umar. Enggak ada kaitannya. Saat itu yang dihitung adalah amalnya masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa Abu Ibrahim alaihi salam yadkhulun nar bapaknya Ibrahim alaihi salam. Tadi istrinya Nabi Nuh, istrinya Lut. Sekarang bapaknya Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Yaqulu Ibrahim alaihi salam, "Ya Allah, wa'adtani annaka latukhzini." Dalam hadis yang sahih dikisahkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti pada hari kiamat dalam riwayat Bukhari, Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabbi, engkau janjikan kepadaku agar jangan engkau menghinakan aku atau merendahkan aku yaumul qiyamah." Maka fayandur faida bi abihi qad tahulu baina dikhin mulattakh. Kemudian dia berkata dalam riwayat lengkapnya, kehinaan mana yang lebih besar daripada melihat bapakku disiksa dalam neraka? Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ayu khizyin yang lengkapnya ada dalam footnote. Yang lengkapnya ada dalam footnote di bawahnya. Ayu khizin akhza min abil ab'ad. Kehinaan mana yang lebih besar daripada dijauhkannya bapakku? Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah jawab, tabaraka wa ta'ala. Inni harrantul jannah alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Walaupun bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya kekasih Allah. Khalilullah. Kecintaan Allah. Allah katakan ini tu al-jannah al kafirin. Maka dikatakan oleh Allah lihatlah wahai Ibrahim di bawah kakimu. Dia melihat di bawahnya ternyata bapaknya sudah berubah menjadi seperti sesuatu binatang yang menjijikkan dan kotor. Maka ditendang oleh Ibrahim ke dalam neraka. Allah cabut rasa ansab tadi. Maka Allah katakan fala ansaba bainahum walayatasaalun. alun, Enggak ada lagi hubungan nasab, Allah putus. Tidak lagi ada kasihan, malah jijik melihatnya, kemudian didorong dia oleh kakinya masuk ke dalam api. Selesai. Ikhwan ibn azam lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah fayukhad biqawaimihi fayulqa finnar. Atau dalam riwayat diambil oleh Ibrahim kaki-kakinya dan dimasukkan dalam neraka. Karena sudah tidak lagi cinta kepadanya. Digambarkan oleh Allah dengan gambaran yang menjijikkan, maka diambil, dibuang, dimasukkan dalam neraka. Ini barakallahu fikum menunjukkan hubungan nasab tidak berpengaruh nanti yaumul qiyamah.